Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 17 cetakan ini, cetakan Saudi. Naam barakallahu fikum, yaitu pembahasan mengenai definisi atau penjelasan definisi sahih dzati. Penjelasan mengenai apa? Naam sahih lidzatih karena sahih lidzatih sudah kita lewati harus terpenuhi padanya beberapa syarat ayyakuna rawi mausufan bil adalah ayyakuna rawi mausufan bit tamid dhabti nah barakallahu fikum ayyakuna la nam ayyakuna sanadu muttasilan wa ayyakuna as-sanadu sa, nam sal, eh, saliman minasy syudzud wa ayyakuna saliman min al illah al-qadhihah Lima syarat tersebut. Nah, penjabarannya sekarang. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih syarhu ta'rifis sahih lidzati. Penjelasan mengenai definisi sahih lidzati. Ta'rif itu definisi atau pengertian. Sabaqa anna sahiha lidzati Telah lewat atau telah berlalu bahwasanya sahih lidzati itu marwahu adlun tamu dhabti bi sanadin muttasilin wa salima min asy syudud wal 'illah al qadihah Sahih dzati itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, perawi yang memiliki sifat adalah nanti akan dijelaskan apa itu adalah. Kemudian perawi tersebut tamu dapti, hafalannya sempurna, kekuatan hafalannya, baik daptus sadri maupun daptul kitabah. Bisanadin muttasil dengan sanad yang bersambung. Wasalima minasyudud wal ilhal qadiyah. Nah, wasalima minasyudud wal ilhal qadiyah. Dan sanad tersebut pun selamat dari apa? enam keganjilan syad. Nah, jadi seorang perawi yang sikoh menyelisih sikoh-sikoh yang lain atau menyelisih perawi yang lebih sikoh daripada dia. Itu nanti masuk dalam kategori apa? Naam riwayatnya syadah nanti. Wal kalau dia penyakit yang merusak, catat yang merusak. Jadi sanatnya harus kosong dari catat yang merusak. Catat yang merusak seperti misalkan barakallahu fikum hafizakumullah di dalam sanatnya, enam banyak perawi yang kabda pendusta. Nah, berarti catatkan hadisnya itu nanti nggak akan sampai tingkatan sahih dzatih. Karena sudah ada perawi di dalamnya, perawi yang memiliki apa? enam sifat, enam yang apa? yang menghantarkan kepada hadis yang dhaif. Enam seperti itu. Kita lihat. Fal adalatu istiqamatud din wal muru'ah. Nah, mustaqim sirah. Jadi adalah itu adalah apa? yang yang agamanya lurus dan apa? lurus pula muru'ah. Muru'ah itu apa muru'ah itu? harga diri atau kehormatannya. Paham ya? Jadi yang lurus agamanya dan lurus pula harga diri kehormatannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak sembarang orang. Nah, mustaqim mustirah yang lurus enam jalan hidupnya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya lurus jalan hidupnya dari siapa? Dari si agama dan muruahnya. Muruah itu menjaga harga diri. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan seorang perawi misalkan terkadang ya, seorang perawi nam dia eh, barakallahu fikum nam menampakkan atau menghilangkan muruahnya, harga dirinya tercoreng. Seperti misalkan dia seorang perawi yang sikoh, tapi ternyata dia setiap hari makannya sambil berjalan. Wah, jualan sana, jualan sini misalkan atau dia barakallahu fikum nam suka bertanda, suka bergurau misalkan. Nam di tempat yang halayak ramai. Orang menyaksikan, orang melihat, ini perawi kok kayak gini. Itu bisa turunkan derajatnya nanti. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya sesuatu yang bisa menghilangkan muruah, murah harga diri. Kita lihat. Fastiqomatul din, Istiqomah agama maksudnya bagaimana? Ada wajibat Watsinabu ma yujibul fisqa minal muharramat. Maksudnya istiqomah lurus agamanya adalah orang yang apa? Yang melaksanakan kewajiban-kewajiban. Salat lima waktu enggak pernah dia tinggalkan. Paham ya? Puasa Ramadan tetap puasa dia. Paham ya? Seperti itu maksudnya perkara-perkara yang wajib dia laksanakan dan menjauhi perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kefasikan dari perkara-perkara haram, berjudi, minum khamr, Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau mencuri, itu kan pengaruh juga itu. Ya, seorang muhaddis, seorang perawi dia suka nyuri misalkan. Itu nanti bisa mengurangi walaupun dia thiqah. Walaupun dia thiqah. Nah, karena muruahnya tidak terjaga. Berikutnya wastiqamatul muruah dan lurus. Ya, nah lurus muruahnya harga dirinya dikatakan lurus dan istiqamah. Nah, kita lihat an yaf'ala ma yahmaduhun nasu min al adabi wal akhlaq wa yatruka ma yadhumuhu an-nasu alaihi min dhalik. Artinya seseorang yang lurus harga dirinya Nah, barakallahu fikum. Istiqamah harga dirinya, kehormatannya adalah seseorang mengerjakan perkara yang manusia itu apa? Nah, yang perkara yang bisa manusia itu memujinya. Jadi perkara yang baiklah, berupa akhlak, adab. Dia menjaga adabnya, menjaga akhlaknya sehingga orang itu pun memuji dengan perbuatan tersebut. Si fulan Masya Allah akhlaknya baik, adabnya baik. Nah, itu berarti dia bisa menjaga muruahnya. Wayat furuka dan meninggalkan mayadumuhun muhnas, Meninggalkan sesuatu yang yang membuat manusia itu mencela dia. Eh, mencela dia dikarenakan perbuatan tadi. Enggak punya akhlak, enggak punya adab. Eh, perawi sikoh tapi mencuri misalkan. Suka berjudi, suka minum khamar misalkan. Nah, itu kan berarti kan tidak menjaga. Tidak menjaga muruah tadi. Jadi muruah itu globalnya harga diri. Nah, atau kehormatan tadi. Kita lihat berikutnya, wa tu'rafu adalatul rawi dan diketahui seorang perawi itu kok memiliki sifat adil, memiliki sifat adalah bil istifadah dengan kemasyhuran. Istifadah itu kemasyhuran, keterkenalan dia itu. Kal aimatul masyhurin. Nah, seperti apa? Seperti para imam yang sudah terkenal. Seperti imam siapa? Malik. Malik bin Anas, imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah Muwatta Imam Malik itu dikenal bahwasanya tidak ada enam kumpulan hadis sahih yang lebih sahih tahta adimis sama di bawah kolong langit ini kecuali Malik, kecuali apa? Muwatta Malik. Kecuali Muwatta, na'am barakallahu fikum Imam Malik. Dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak ada kitab hadis yang lebih sahih daripada Muwatta Malik tahta adimis sama di bawah kolong langit ini. Waktu itu tapi ya, nah barakallahu fikum setelah munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim barulah Nah, sepakat para ulama tidak ada yang mengalahkan dua-duanya. Nah, barakallahu fikum dalam artian kitab hadis. Kita lihat. Jadi ke seorang perawi dikatakan memiliki sifat adalah dikenal diketahui dengan apa? Terkenalnya terkenalnya orang tersebut atau masyhurnya orang tersebut. Naam di kalangan para ulama. Kal aimmatul masyhurin seperti para imam yang sudah dikenal, terkenal. Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, Ahmad, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, wal Bukhari, Imam nah, Bukhari siapa namanya? Ismail Muhammad bin Ismail. Abu Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim? Muslim bin Hajjaj. Abu uh, Abu Lusain. Abu Lusain, Hasan. Nama Abu Lusain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Naam, kita lihat Wanahwihim dan semisal mereka wa bin nasri 'alaiha mimman yu'tabar pauluhu fi dzalik dan terkadang dengan nas nas itu dengan apa nah barakallahu fikum ketetapan Ia ditetapkan oleh para aima para ulama nam yang mana apa ucapannya itu pun dianggap di dalam penetapan tersebut misalkan si fulan siqah si fulan memiliki sifat adalah tapi yang tetapkan ini para ulama yang dianggap ucapannya ya enggak sembarang para ulama karena nanti ada dari kalangan para ulama yang dikenal mutasahilin bermudah-mudahan mensikohkan, bermudah-mudahan mensahihkan hadis atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi syaratnya ini kapan diketahui seorang perawi itu memiliki sifat adalah pertama dengan apa? Dengan masyhurnya mereka atau terkenalnya mereka. Nah, barakallahu fikum di mata para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad, nah, atau dengan nas. Eh, dengan ketetapan para ulama bahwasanya dinaskan bahwasanya sebulan itu nah memiliki sifat adalah Nah, barakallahu fikum. Tapi yang menetapkan itu orang yang dianggap ucapannya. Enggak sembarang orang itu ya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum habibukumullah wa tamamu dhabti dan sempurnanya hafalan maksudnya bagaimana? Sempurnanya hafalan itu diukur ketika menyampaikan atau ketika mengambil. Nah, barakallahu fikum ketika mengambil dia hafalnya kuat. Mengambil hadis dari seorang syekh misalkan, wah langsung hafal, kuat hafalnya. Tapi ketika menyampaikan eh, masih lupa semuanya misalkan. Nah, itu yang dianggap maksudnya tamu dapat ini ketika mengambil atau ketika menyampaikan kedua-duanya. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum an yuaddi ma tahammalahu min masmu'in au na'marni 'ala al-wajhi alladhi tahammalahu min ghairi ziyarati wa naqsin. Artinya Seseorang dikatakan sempurna kekuatan hafalannya an yuaddi ma tahammalahu min masmu'in. Dia menyampaikan sesuai dengan apa ketika dia mengambil. Paham ya? Jadi dia menyampaikan hadis sesuai dengan apa ketika dia mengambil paham ya, mengambil dari gurunya min masmu'in baik sesuatu yang dengar atau mar'in atau sesuatu yang dilihat alal wajhi alladhi sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis nam tahammalahu eh, barakallahu fikum sesuai dengan hadis yang dia mengambilnya pertama kali. Min ghairi ziyadah wala naqs tanpa pengurangan tanpa penambahan. Paham belum? Seseorang dikatakan sempurna kekuatan hafalannya, dia menyampaikan sebagaimana awal mula dia mengambil, baik sesuatu yang dia dengar atau yang dia lihat, sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertama kali dia mengambil, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Paham ya? Itu namanya dikategorikan apa? Nam barakallahu fikum tamamudab. Paham ya? Kekuatan hafalannya itu sempurna. Nah, dia menyampaikan sesuai persis dengan apa yang dia pertama kali dia mengambil dari gurunya. Enggak berubah sama sekali, enggak dikurangi. Tapi kalau cuman geser sedikit misalkan berubah sedikit, misalkan seharusnya jalasa dia enggak pakai ada pengaruh enggak? Enggak pengaruh ya, itu syai'un yasir. Syai'un yasir sesuatu yang sedikit enggak pengaruh. Kita lihat, lakin la yadur khata' yasir, lakin la yadur khata' yasir. Nam, akan tapi tidak membahayakan kekeliruan yang sedikit. Li'annahu la yaslam minhu ahad, karena enggak ada satu orang yang selamat. Walaupun sehebat apapun, sepandai apapun, terkadang ada satu yang meleset. Paham ya? Nah, walaupun terkadang ada juga yang benar-benar pas persis itu ada juga. Cuman kalau seandainya sesuatu yang kelirunya sedikit seperti anak bilang tadi, misalkan gurunya mengatakan idza jalasa, kemudian seorang perawi ini yang ngambil dari gurunya ketika menyampaikan idza ada, artinya sama enggak? Sama, pakai sinonimnya. Itu enggak pengaruh sesuatu yang sedikit seperti itu. Walaupun bisa dikatakan sudah hafalannya ada beda ya istilahnya ya. Beda dengan pertama kali dia mengambil tapi maknanya sama. Itu enggak pengaruh, enggak masalah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam wa yu'rafu dhabtur rawi dan diketahui seorang perawi dikatakan kuat hafalannya muwafaqatihi as-siqat wal huffat walau ghaliban. Dengan apa? Seorang perawi tersebut mencocoki. Na'am barakallahu fikum mencocoki apa yang disampaikan dengan orang-orang perawi yang siqah dan para penghafal hadis yang lainnya. Walau ghaliban walaupun kebanyakannya. Jadi kebanyakan yang dia sampaikan cocok dengan para hufat, para penghafal hadis yang lainnya dan para perawi yang sikoh yang lainnya, kebanyakannya. Berarti menunjukkan terkadang sedikit ada yang beda, itu enggak pengaruh. Nah, selama bedanya itu tidak sampai tidak sampai mengubah ya. Wa bin nasi alaihi mimman yu'tabar qawlu dan ada dengan apa? Nas. Nas itu berarti nah penjelasan atau penetapan dari ulama yang ulama tersebut dianggap ucapannya. Jadi enggak sembarang ulama. Ulama ini mengatakan si fulan ini kuat hafalannya. Nah ulama yang mengatakan enggak sembarangan, seperti Imam Bukhari misalkan. Ya, kuat. Nah, barakallahu fikum beliau memang Imam Bukhari diakui ya. Naam eh, Jabalul Hifdz kan gunungnya hafalan kan? Berapa yang dihafal Ahmad? Berapa hadis? Imam Bukhari? Naam ribuan, ratusan ribu. Nah barakallahu fikum ahfadzu mi'ata. Naam barakallahu fikum alfi sahih sahihin wa mi'atai alfi yang ghair sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari, Jabal Hifadz. Naam. Gunungnya hafalan. Kita lihat sini kata beliau, "Wa sanad dan bersambungnya sanad." Ini juga penting. Maksudnya sanad dikatakan bersambung bagaimana? An yatalaqqa kullu rawin mimman rawa'anhu anhu mubasyaratan aw hukman. Perhatikan baik-baik ini sebuah sanad dikatakan bersambung an yatalaqqa kullu rawin, hendaknya masing-masing perawi itu saling bertemu. Nah, dari apa? Dari perawi yang meriwayatkan darinya. Paham ya? Qala haddatsana A, qala haddatsana B misalkan. Antara A dan B itu saling saling bertemu. Walaupun bertemu apa mubasyarah secara langsung au hukman atau secara hukum. Secara hukum nanti akan kita lewati. Nah, maksudnya apa? Dia enggak ketemu langsung tapi sezaman. Paham ya? Nah, kalau mubasyarah itu sezaman dan ketemu langsung gitu loh. Tapi kalau hukman ini dia cuma sezaman. Sezaman itu zamannya sama dengan perawi yang diambil hadisnya tadi, cuman belum pernah ketemu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Kita lihat. Fal mubasyaratu an yulaqi man rawa anhu fayasma' minhu aw yara wa yaqul haddatsani aw sami'tu aw ra'aitu fulanan wa nahwahu. Artinya, dikatakan mubasyarah secara langsung Seorang perawi tersebut saling bertemu dengan perawi yang lainnya. Faya selain minhu kemudian dia mendengar darinya. Jadi perawi yang satu benar-benar ketemu dengan perawi yang satunya yang dia mengambil hadis itu dan mendengar darinya atau dia melihatnya. Nah, paham ya? Dia melihatnya berarti kan otomatis ketemu di situ melihatnya. Wa kemudian perawi tadi mengatakan haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Nah, ini berarti konsekuensinya haddatsani dia telah menceritakan kepadaku. Ketemu enggak kira-kira? Ketemu enggak kira-kira orangnya? Si fulan telah menceritakan kepadaku. Ketemu enggak kita dengan si fulan itu berarti? Ketemu. Paham ya? Ketemu dan melihatnya. Konsekuensinya seperti itu. Nah, dan kita enggak boleh misalkan haddatsani nam Syekh Mubil misalkan. Pasti kita enggak pernah ketemu Syekh Mubil. Paham ya? Nah, boleh enggak gitu? Mengkotek enggak sanadnya? Mengkotek. Paham ya? Kalau sami tu Syekh Mubil yaqul. Itu asli enggak boleh kecuali muqayyad. Muqayyad itu ada ada syaratnya, ada ikatannya. Aku telah mendengar Syekh Mubin berkata fi di dalam kaset. Paham ya? Itu bisa enggak gitu? Bisa. Tapi kalau teman Sami tu Syekh Mubin yaqul aku pernah mendengar Syekh Mubin berkata, wah kira gitu. Orang-orang mengira bahwasanya dia itu muridnya Syekh Mubin dan pernah dengar langsung gitu loh. Tapi biar enggak tersamarkan dikasih tadi itu. Sami tu Syekh Mubin bin Hadi al wadi yaqul kama fi sebagaimana di dalam kasetnya. ya? aku mendengar Syekh Mubin mengatakan di dalam kasetnya. Itu benar enggak itu? Benar. Karena kita nggak bohong, kita bukan muridnya Syekh Mukbil dan nggak pernah bertemu tapi mendengar di kaset itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. nam. Kita lihat sini. Au sami'tu atau aku mendengar. Nah, sami'tu ini ada ihtimal mendengar langsung atau sami'tu min fulan, tapi kalau dia ngomong sami'tu langsung sami'tu fulanan berarti dia mendengar langsung di fulan itu. Kalau dia berbohong ketahuan. Au itu fulanan wa atau aku melihat si fulan, berarti dia benar-benar menyaksikan mubasyarah secara langsung. Wal hukum secara hukum perhatikan, bersambungnya sanad tapi secara hukum, bukan secara langsung. An yarwiya amman asarahu bil lafdin nam yuhtamul sima' war ru'yah. Perhatikan baik-baik ini. Adapun sebuah sanad dikatakan bersambung, seorang perawi meriwayatkan dari orang yang sezaman dengan dia. Seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang perawi yang lain yang sezaman dengan dia dengan sebuah lafad yang lafad itu masih ada kemungkinan as-sama' mendengar langsung waru'yah dan dia melihat langsung. Ada kemungkinan itu, cuman masih kemungkinan, belum bisa pastikan. nah, apa maksudnya ya? Misal seperti qala fulanun. Kita mengatakan qala fulan di kata wa kata. Si fulan berkata, eh, si fulan berkata bahwasanya kamu seperti ini seperti ini. Bisa jadi kita ketemu langsung sama si fulan itu, mendengar langsung dan melihatnya atau sekedar kabar saja. Paham ya? Kemungkinan seperti itu, ihtimal. Au an fulan. Dari mana kabar ini? An fulan dari sepulan. Dari sepulan ini bisa enggak kita misalkan dari sepulan tapi perantara, pakai perantara? Bisa juga. Paham ya? Nah, ini kan ihtimalnya ada ihtimal yang lain dulu kalau secara hukum itu maksudnya. An fulan dari sepulan au fa'ala fulanun atau si fulan mengerjakan. Ini juga ada ihtimal kita melihat langsung atau kabar dari seorang lain kabar kita kepada kita. Orang lain mengkabar kepada kita bahwasanya si fulan mengerjakan. Jadi ada ihtimal-ihtimal yang lain. Ini secara hukum wa nahwi yang semisalnya. Ini nanti ujung-ujungnya nah barakallahu fikum yang akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, ujung-ujungnya nah seperti kisahnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan dalam Sahih Bukhari apa? Dua syarat yang sangat ketat, yaitu masing-masing perawi hendaknya nah barakallahu fikum na mu'asarah, mu'asarah sezaman. Kemudian juga apa? Nah barakallahu fikum harus bertemu. Harus bertemu ya. Jadi ada dua apa? Dua syarat.